Tiada pun yang dapat terjadi tanpa izinmu Tempat ini milikmu Kami semua ciptaanmu Pertemuan ini terjadi dengan izinmu Berkahilah majelis ini ya Allah Engkau tahu persis siapa diri-diri kami Engkau saksikan setiap maksiat yang kami lakukan Engkau tahu aib-aib yang kami tutupi dan kami sembunyikan. Engkaulah yang maha baik yang tetap menuntun kami untuk kembali kepadamu. Engkaulah yang maha sabar yang tidak menyegarakan balasan atas keburukan kami. Engkaulah yang maha penyayang yang senantiasa menuntun kami untuk kembali ke jalan. Wahai pemilik setiap ilmu hanya engkau penggenggam Semua ilmu Hanya dengan izinmu kami dapat memahami ilmu Wahai pembulak balik hati Hati kami dalam genggamanmu Bagaimana mungkin kami dapat mengenalmu Sekiranya engkau tidak membuka mata hati kami Allah افتح lana hikmataka Mansur alaina rahmataka ya dal wal ikram. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu apa apapun yang menyesatkan kami darimu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala sedang menatap kita. Hadirin. Apakah Allah sedang menatap kita? isi hati kita maka Allah menyaksikan dosa dan maksiat yang kita lakukan setiap saat kalau Allah menyegerakan balasannya pasti sudah binasa hanya karena kemurahan Allah saja Allah masih mencukupi semua keperluan kita aib ditutup-tutupi tidak segera dibalas keingkaran kita Allah tahu persis hati kita masih banyak yang ragu kepada Allah masih banyak yang tidak yakin Allah tahu di antara kita ada yang jarang ingat kepada Allah bahkan sholat isya barusan pun tidak ingat kepada Allah tapi pesantren ini diciptakan oleh dia sebelum yang bicara ini lahir semua sudah ada di dalam mahfud Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa berkumpul mudah-mudahan pertemuan ini menjadi jalan hati kita semakin yakin kepada Allah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya ya Rasul Mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban baginda Rasul sederhana Innama bu'itsu liutammima makariman akhlak Sesungguhnya aku diutus ke bumi Hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak Berarti sudah ada beberapa jenis akhlak sebelumnya yang baik Tapi Rasul datang untuk menjadi sempurna akhlak tersebut. Apa yang membuat akhlak menjadi sempurna? Itulah tauhid. Kita banyak pelajaran senyum. Ada pelajaran senyum supaya tampil cantik, tampan. Ada pelajaran senyum supaya awet muda. Ada pelajaran senyum supaya tamu terkesan ada pelajaran senyum supaya laku jualan ada senyum supaya orang lain jatuh cinta sama senyum ada senyum supaya naik pangkat tapi Rasulullah tidak mengajarkan senyum seperti itu Rasulullah seorang ahli senyum yang tulus lillahi ta'ala ada orang diajarkan jujur supaya namanya harum Jujur supaya barang dagangan laku Jujur supaya karirnya baik Tapi akhlak Rasulullah seorang jujur Bukan untuk itu Jujur agar Allah ridho Jadi kesempurnaan akhlak seseorang bergantung tingkat ketauhidannya. Kalau yakin kepada Allah sudah putus harapan dari selain Allah. Tapi orang yang belum yakin kepada Allah pasti kebaikannya karena ingin sesuatu dari selain Allah. Makanya maaf sulit sekali orang memiliki akhlak yang paling baik, akhlak yang tulus kalau dia masih menyukai dua hal. Satu Masih senang kepada pujian dan takut oleh cacian Dan yang kedua Masih senang dengan apa yang ada di tangan orang lain Kalau kita masih menganggap ada pemberi nikmat selain dari Allah Maka kebaikan kita susah mencapai derajat akhlak mulia karena kebaikan kita tuh lebih ditujukan supaya dapat sesuatu. Seperti sering berkunjung kepada teman yang kaya. Kenapa? Yang miskin tidak dikunjungi, yang kaya dikunjungi. Sebetulnya bukan niat silaturahmi. Kenapa itu ada anak kecil sering diseberangkan, sering dikasih permen. Benarkah tulus atau kakaknya, kakak anak itu yang menjadi target permen? Oh, orang-orang yang tulus sudah tidak memikirkan apapun karena dia tahu Allah pemilik langit dan bumi eh, menyaksikan apa yang dilakukan dan mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Wa huwa alimum bidati sudur. Jadi inilah rahasia akhlak. Akhlak baik itu ketika sudah putus harapan dari makhluk dalam berbuat kebaikan apapun untuk dirinya. Jelas hadirin? Dan Allah tahu ini, ini hamba nih udah nggak ngarap apa-apa. Dia hanya mengharap dari Allah dan Allah pemilik segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Ngarap-ngarap kepada orang kalau Allah tidak ngasih tidak bisa. Bergabung jin dan manusia walaupun sudah janji semua bahkan nulis di kertas segel pakai meterai termahal tidak ngepek sama sekali. Kalau Allah tidak menghendaki tak terjadi. Ada sebuah perumpamaan. <coughs> Ini penting. Ada tiga orang masuk ke dalam hutan. Ini hanya perumpamaan. Lalu di dalam hutan kudanya hilang tiga-tiganya. X, A, Z tidak ABC ya ex agent tajam mendapat informasi ini orang kehilangan kendaraan dan perbekalan raja baik hati kirim dikirimlah tiga kuda lengkap dengan perbekalannya kuda bagus si X ketika melihat kuda dia gembira luar biasa apalagi kudanya sangat bagus dan perbekalannya lengkap. Dia tidak pusing ini kuda dari siapa, milik siapa. Dia bangga, dia senang, dia tatap, dia uh, ya dia sukai, dia pamerkan. Itu si X. Sibuk dengan kudanya. Eh, beda lagi. Datang kuda dia gembira. Ini kuda bagus sekali dan ditanya ini kuda dari siapa punya siapa ini kuda milik raja oh ya sampaikan terima kasih saya kepada raja dia gembira dengan kudanya dan berterima kasih kepada raja itu a Z ketika lihat kuda sangat bagus dia tertegun ini kuda siapa ini kuda raja lalu kenapa raja ngasih kuda kepada saya ya supaya saudara jauh lebih mudah untuk mendekati bertemu dengan raja oh iya jadi raja memberikan kuda sebaik ini dan perbengkalan selengkap ini supaya saya diberi kemudahan untuk dekat dengan raja ya meledaklah kebahagiaannya bahagianya bukan dari indahnya kuda bukan dari banyaknya perbekalan tetapi inilah sarana yang disediakan raja untuk dekat dengan sang raja. Kira-kira yang paling blow on yang mana? Tolong dijawab. X, Y atau Z? Itulah sebabnya tidak ABC. Ya. Sebab kalau ABC siapa yang paling blow on? A katanya kan sudah pernah itu dulu X, Y, Z Nah itulah kurang lebih pecinta dunia Punya mobil Uh sibuk dengan mobil Dengan motornya Dicuci motor Dia sendiri tidak sempat wudhu Terus dilap sampai mengkilat Hatinya tidak dibuat mengkilat, motor mengkilat. Banyak orang yang ketika diberi dunia oleh Allah tidak tahu ini dunia titipan Allah. Sibuk saja dengan hartanya, sibuk dengan rumahnya. Yang diberikan wajah bagus, sibuk dengan wajahnya. Yang diberikan otot bagus, sibuk dengan ototnya. Yang diberikan pangkat, jabatan, sibuk. Gak tahu bahwa semua ini cuma titipan dari Allah dijamin orang seperti ini tidak akan bahagia mengapa? karena Allah tahu dia ngaku-ngaku dikasih itu untuk mendekat ke Allah malah ngaku-ngaku Allah pencipta kebahagiaan tidak ada dunia yang bisa membahagiakan hati ini ciptaan Allah bukan ciptaan mobil Hati ini ciptaan Allah bukan ciptaan orang tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali penciptanya. Hanya Allah yang mengerti bagaimana kita bisa bahagia. Kita juga tidak mengerti bagaimana bahagia, ya kan? Ini jelas wajah-wajah ini. Saya tidak mengatakan saudara tidak bahagia. Tetapi apa bedanya? Kalau kita tidak diberi bahagia, bingung. Bingung. Di mana bahagia? Bahagia kan seperti fata morgana. Seperti ada air, didekati tidak ada. Saudara persis begitu kan? Yang jatuh cinta. Karena ini banyak mahasiswa saya lihat. Disangkanya punya pacar itu bakal bahagia. Buktinya derita. Sudah jelas tekor tiap bulan. Iya kan? Ah, udahlah pelajaran hancur siang malam belum lagi cemburu ah pulsa habis udah putus itu lebih membahagiakan kenapa karena Allah tahu hatinya sekarang lebih menuhankan pacarnya sudah cabut saja ketenangan coba saudara putuskan malam ini juga paling seminggu lah dua minggu menderitanya tergantung kadar cinta saudara ya. kalau saudara makin mengkhianati Allah makin perih itu tebusan dosa tapi sesudahnya plong nyaman sekali tidak terikatnya hati dengan selain Allah tuh nyaman makin terikat kepada makhluk makin terikat kepada benda makin terikat kepada dunia makin capek hati ini ya kan masih sering diingatkan siapa yang paling gelisah sekarang di sini yang sendalnya paling bagus dan mahal dan belum lunas ini yang menekannya sudahlah kalau ingin bahagia kita jangan sampai tergolong si X si X ini adalah ini perusahaan saya ini harta saya, ini jabatan saya, ini kekuasaan saya, saya, saya, udah dijamin. Itu Allah dengar itu. Ketika nyebut sayanya itu didengar. Ini ilmu saya, ini pengalaman saya, ini adalah hasil jerih payah saya. Wah sudah saya saya saya saya apaan? Wama bikum min ni'matin faminallah nikmat apapun yang ada padamu hanyalah dari Allah makanya jangan termasuk CX kira-kira kita yang mana E atau Z saudara jangan ujub saya sih rasanya Z <laughs> asal kurang meyakinkan <laughs> kita baru mau pindah nih dari X ke A Alhamdulillah Allah memberi handphone baru <laughs> Tapi kadar Alhamdulillahnya tuh lebih gede ke pamernya Alhamdulillah ini handphone baru Semua dari Allah Tapi Allah tahu mulut aja dari Allah Sebetulnya hatinya sih handphone Allah Allah memberikan motor heng heng tapi ngegasnya itu lebih nikmat daripada nyebut alhamdulillah. Ya Allah, engkau lah yang menciptakan wajah saya mulus, aduh, sambil terus dipotret saja supaya orang tahu. Begitulah perpindahan dari X. Makin kuat X-nya, uh, makin gelisah hati. Allah tahu kadar kecintaan kita, pengakuan kita kepada duniawi ini. Nah, mungkin kita transisi antara X dengan A ya. Dengan ketauhidan mulai lepas hati ini dari bangga terhadap duniawi ini. Nanti sayanya jadi hilang tuh. Milik sayanya. Tapi pindah kepada milik Allah. Cuma ada yang menyebut milik Allahnya masih basa-basi itu motor Alhamdulillah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki lewat pintu mana saja bagus kan ya, nah, nyelap gitu <laughs> ada di ini. jadi pengakuan bagusnya masih ada aduh Allah maha ngerti untung nggak diambil lagi ya motornya padahal mudah bagi Allah untuk mengambil apapun yang dia titipkan sangat mudah sangat mudah Allah menyaksikan segalanya nah yang paling top itu yang ketiga inilah sebetulnya yang harus kita lakukan dan ini menjadi sumber akhlak ketika kita menyadari apapun yang ada adalah syariatnya kendaraan mendekat kepada Allah jangan hanya harta ilmu pengalaman wawasan fasilitas melihat kening inilah kening untuk membuat saya dekat dengan Allah. Melihat mata, ah, Allah ciptakan mata. Ini kendaraan saya untuk mendekat kepada Allah. Mata ini kendaraan saya untuk bisa pulang kepada Allah. Coba kira-kira semangat untuk membaca Qur'annya meningkat tidak? semangat untuk melihat kebaikan selagi Allah memberikan kendaraan mata ini mudah bagi Allah mengambil mata ini sangat mudah bagi Allah mungkin kita dengar pengalaman sahabat kita yang di radio ya sahabat yang mahasiswanya awas kemudian beliau saya dengar tabrakan ayahnya meninggal dan beliau lambat laun oleh Allah diambil pandangannya hanya beliau penuh kesadaran sehingga kata dokter ini mau pasien itu seperti yang gak pengen sembuh karena beliau tahu ketika mata masih awas seperti apa dan ketika diambil pandangan beliau lebih merasa nyaman dan terjaga walaupun tentu ada beberapa kesulitan nah hadirin sekalian ini mata kendaraan ini. Nanti kalau bercermin ah, lihat mata jangan uh, menilentik begini, nggak pantas dan lelaki kita ya. Alhamdulillah. Ya Allah masih bisa melihat bawa Quran, bawa bacaan buku agama. Hati-hati, hati-hati. Kalau tahu ketika mata kita berbuat dosa, astagfirullahaladzim itu seperti naik kuda, harusnya arah ke raja, kalau berlawanan arah. Tentu saja nanti tinggal diambil oleh raja. Kalau raja mau ngambil. Mulut, kendaraan ini. Makanya orang yang paling menyadari, maaf, orang yang paling menyadari bahwa perkataan itu bisa membinasakan dirinya orang yang sadar bahwa saya bisa binasa dengan perkataan saya cenderung akhlaknya jadi baik coba direnungkan orang yang sangat sadar bahwa perkataannya ini bisa menjadi petaka kalau tidak terjaga dia akan cenderung akhlaknya jadi baik tapi orang yang tidak menyadari kata-katanya bisa menjadi petaka, cenderung akhlaknya juga ya seperti itulah. Sering tidak bagus. Lihat yang gampang celetak-celetuk, yang gampang banyak komentar, yang gampang tersulut dan marah dengan perkataan yang tidak baik cenderung akhlaknya juga tidak tidak ya tidak indah. Benar? Saudara jangan ingat orang lain, ingat diri sendiri. Ya, oh benar nih kawan saya begini nih. Ini yang sebelah saya nih persis nih. Dari tadi celetak-celetuk terus saya enak sekali sama dia. Yang sebelahnya juga, ya Allah ini ceramah pas betul nih. Dengan yang saya bonceng udah gratis dibonceng banyak ngomong jadi bagusnya kita evaluasi diri kita kalau kita kurang keyakinan bahwa perkataan kita ini e, dihitung dan jadi petaka cenderung ahlak juga jadi buruk oleh karena itu sekarang udahlah kita gunakan saja perkataan kita yang bisa jadi kendaraan pulang tapi nanti saya kurang kawan ah kalau tidak banyak bicara. Justru saudara banyak bicara yang jadi banyak musuh ya. Rasulullah sedikit bicaranya faliyakul khairan auliasmut sampai sekarang tiap perkataannya bermakna. Bukan mulut saja yang berbicara tuh, badan juga berbicara. Sudah sering dibuktikan. So, ini tanpa sepatah kata pun saudara bisa marah ya. Makanya sudahlah lebih baik banyak berbicara dengan akhlak. Tentu saja harus bicara. Ini juga lagi bicara. Tapi pembicaraan ini langsung tidak ada apa-apanya kalau kelakuannya tidak sesuai dengan perkataan yang dibagus-baguskan, iya kan? Mari kita menyadari perkataan saya adalah kendaraan saya untuk mendekat kepada Allah. Telinga ini juga kendaraan. Kita bisa lebih cepat mendekat ke Allah dengan telinga nih. Saudara lagu bintang kecil pernah lihat teksnya? Tidak kan? Hafal? Saya tidak akan ngetes hafal. Karena sering mendengar lagu Jagalah Hati. Jangan kau kotori. Lupa lagi kan? Dulu waktu sering berkumandang, Masya Allah. Oh, di Malaysia, di radio, oh di kaset. Kemarin didengar Hidup di dunia sebentar saja Sekedar mampir sekejap mata Sampai di sana itu Seseorang ingat waktu dia ngarang lagu itu Ya izin Allah Mungkin tidak lihat teksnya Tapi sering didengar jadi hafal telinga itu barusan waktu mendengar asmaul husna ada yang tidak membaca tapi menyimak bisa hafal pernah diceritakan seorang pemain band yang hasilnya menjadi hafiz Quran karena beliau punya kegemaran satu mendengarkan Al-Quran handphonenya penuh dengan Quran di kamar Quran mobilnya Al-Quran hasilnya dengan izin Allah hafal Quran bahkan beliau menjadi lebih sehat badannya lebih cerdas lebih lebih mantap di dalam penyampaian berkah daripada telinganya digunakan untuk mendengar mendekat kepada Allah ayo jadi jangan dulu, oh saya mau nggak punya mobil ah untuk mendekat ke Allah. Itu telinga. Kita mah karena kahayang wae. Tapi saya kalau banyak uang lebih dekat dengan Allah belum tentu model kita mah. Belum punya uang aja pikirannya udah maksiat. Allah udah lah rencana-rencana kita dengan uang kalau ada ya makanya seret juga ah jangan suudon oh siapa yang suudon <laughs> saudara yang suudon nah hadirin jangan risau ya tentang kendaraan yang lain jangan risau Allah udah tahu nih ini aja nih tubuh ini dipakai apa ini pikiran daripada banyak mikir yang tidak-tidak mending zikir uh asik ingat ke Allah tuh asik luar biasa kalau ingat sama orang, kalau tidak hati-hati nambah penyakit. Tapi kalau ingat dengan Allah, nambah sehat. Coba, apapun yang dikaitkan dengan Allah, cenderung hati jadi tenang. Benar? Coba apa? Coba saudara katakan sesuatu yang bikin saudara gelisah. Akan saya coba kaitkan dengan Allah jadi tenang. Apa dek? Ujian? Ujian apa dulu nih? semesteran Allah sudah tahu belum soal yang bakal keluar jawab mana yang nanya yang mana semesteran air wajahnya masa nggak menunjang <laughs> oh maaf salah lihat semester berapa bapak ya udah sepuh begini ya <laughs> ujian semesteran ya gelisah ya apalagi nih sekarang yang udah lulus sekolah takut nggak dapat kalau ingat kepada kuasa saya nggak akan masuk nih ke sekolah negeri Memangnya surga ditentukan sekolah negeri. Yang paling penting kan bukan masuk di sekolah negeri, yang paling penting sekolah dan jadi dekat dengan Allah. Mau di negeri, mau di swasta, nggak apa-apa. Kalau semua masuk ke negeri atau swasta siapa? Di sana juga guru-gurunya hamba Allah, nanti dapat rezeki, dapat ladang amal. Dah. Bagaimana nih, ah? Hmm, harga tanah naik rumah makin mahal sekarang semeter bisa 4 juta 7 juta itu ingat ke uang coba ingat ke Allah dunia ini milik Allah dulu juga orang yang punya rumah pada nggak punya rumah ya termasuk saudara kan belum punya ya kan masih kontrak. nanti kalau Allah mau ngasih Sebetulnya nggak ada masalah. Mahal murah tuh bukan urusan. Yang penting kebeli itu. Sekarang murah kan tetap aja nggak kebeli ya. dah Allah Maha Kaya. Orang-orang yang punya rumah sekarang juga suatu saat pada pindah dari rumah itu ke satu kali dua meter ya. Giliran. Dah Aduh, tapi ya masalah jodoh nih berat penampilan saya kurang daya tarik justru itu perlindungan dari Allah makanya nggak ada yang mau sama saudara ya gak? <laughs> sebab kalau mau bisa maksiat oh tapi saya juga pengen atau ah. Allah juga ngerti dah kalau Allah ngasih hati yang tidak normal lebih repot lagi ya naksir ke kucing naksir ke kamera saudara naksir ke orang itu karunia Allah normal Ya Allah engkau maha tahu isi hati Saya ridho dengan penampilan saya seperti ini Desain semuanya olehmu Engkau pasti merancang dengan sempurna Pokoknya maaf apa saja yang membuat engkau ridho kepada saya Itu yang menjadi tujuan saya kalau dinikahkan dengan si itu ribaik menurut mesok atau ya Allah apa susahnya. Pas lagi yang itu juga engkau tahu. <laughs> Tapi kalau memang tidak jadi kebaikan bagi dunia akhirat saya, engkau tahu saya berarti ya Allah. Tapi ya, saya engkau engkau lah. Engkau ya Allah pilihan saya adalah engkau. Coba berani bicara gitu. Allah tahu setiap bisikan hambanya Allah tahu setiap pergulatan hati ah, Allah tahu semuanya dan Allah tidak pernah mengecewakan bagaimana mengecewakan kita nyebelin aja diurus ya kan pantasnya model kita kayaknya mau disambar petir dilindas setum terus weh mata maziat juga masih berkedip coba oleh Allah dipantang teng atau kedipnya dipercepat kan ada repot ini. Padahal Allah tahu mata kita ini mata ngeres telinga coba aduh dikurangi saja atau dibuat tidak stereo kan repot Maha suci Allah yang maha baik dah mending zikir kembalikan ke Allah Allah ada waktu zikir enak zikir tuh Lihat alam, lihat kecoa, angin rasakan, malam lihat bintang bertaburan. Allah, Allah, Allah. Ayo punya tangan. Jadikan ini mendekat ke Allah. Apa aja yang bisa dilakukan asal Allah suka lakukan dengan tangan ini. Insya Allah nih kendaraan penting nih ini serius hadirin. Mau naik kendaraan ada ibu-ibu. Mau ke angkot susah. Ini takdir Allah kita di depan ibu itu. Bu, saya bawa. Ah, ulah. Hmm, <laughs> insya Allah bu. Saya bantu naikkan aja. Habis jarang lihat orang mau nolong. Alhamdulillah bu. Dah nggak usah banyak tanya. Alhamdulillah perkenalkan. Enggak usah gitu. Dah. Tolong dah takdir kita jumpa. Ini menarik ada seorang ibu eh, jengkel ke anaknya. Uh, anaknya ini bandel. Ini cerita seorang ibu. Pas naik kereta api duduk di depannya itu seorang ibu dengan anak yang oleh Allah didesain dengan kemahasempurnaan perencanaan Allah kepalanya tuh lebih besar dari ukuran pada umumnya lalu oleh Allah yang maha baik sedemikian rupa di dunianya diuji begitu di sini ada hitam dan sebagainya tapi ibu ini betul-betul sayang padahal minimal ibu ini harus mengatasi dirinya sendiri ya merasa sedih dengan keadaan anaknya mengatasi bagaimana dirinya ketika melihat orang lain mencemooh anaknya mengatasi bagaimana anaknya supaya tidak menderita ketika disikapi anak-anak lain yang pada ketakutan menyadari takdir ini wah berlinang air mata Ya Allah engkau tahu kejengkelan saya Kini engkau takdirkan saya duduk di depan seorang ibu Yang begitu sayang kepada anaknya Dibela padahal anaknya penuh dengan ujian secara duniawi seperti itu ini takdir jadi kendaraan tobat. Nangis ya Allah Engkau perjumpakan Engkau tahu kejengkelan saya Engkau tahu ketidaksabaran saya Dan kini engkau mengajari saya Tidak ada ustad di sana Tidak ada ulama Tidak ada buku Tapi beliau menggunakan pertemuan itu kendaraan Untuk mendekat kepada Allah Waduh dikenang, diperhatikan sikap ibu. Siapa yang ngatur duduk begitu? Tidak ada yang kebetulan. Memangnya kebetulan? Mana ada kebetulan? Emang kepala kita kebetulan di atas semua? Hidung kita kebetulan di depan semua? Hah? Mata kita kebetulan kedip semua? Masa lidah kita kebetulan sama? Enggak ada yang kebetulan. makhluk ketahada hadza Emangnya pertemuan ini kebetulan? Ayo, punya apa lagi? Punya kaki. Saudara pikir berangkat ke sini itu nggak dihitung oleh Allah? Dihitung. Yang jauh, ada tuh yang maaf kemarin umroh, mungkin beliau sekarang hadir di sini. Ternyata beliau tinggalnya sangat jauh ke sini naik elf berangkat jauh dengan keluarga dan sudah bertahun-tahun datang hanya untuk malam Jumatan kalau terlalu malam sudah tidak ada kendaraan umum jauh tapi pasti dilihat oleh Allah belum lagi yang kehujanan belum lagi yang lapar tapi nggak ada uang Allah udah tahu nih yang sedang lapar di sini yang tidak usah lihat kiri kanan hadirin Nah lapar juga ciptaan Allah Kalau nggak ditakdirkan lapar Atau nggak rame hidup ini Harus lapar oh, Lagi sibuk perang Makan Itu kan seninya <laughs> Allah tahu semuanya Oh tiap kaki melangkah dicatat Satu langkah menggugurkan dosa Satu langkah jadi kebaikan Nggak ada nggak ada yang tidak dicatat Ongkos habis Gak apa-apa ongkos habis pakai nyari ilmu nanti dikasih lagi jadi itu juga kan sering habis iya kan wajah-wajah kita kan wajah yang sering kehabisan tapi ada lagi ada lagi kan ada lagi tidak ada makanya yang gajinya sedikit tenang ini aja banyak yang nggak jelas gajinya masih hidup benar Nah saudaraku sekalian, gak usah risau. Pokoknya asal di jalan Allah jalanin. Itu pendekat ke Allah. Uang nggak usah risau, sedekah, sedekah. nggak usah risau, Allah ngitung kok, dihitung pasti dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Tenanglah. Tapi aduh saya tuh cemas menghadapi masa depan. Memangnya saudara bakal panjang umur? Belum tentu, Mas, ya. Seperti yang mau pensiun tiga tahun lagi stresnya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan beliau dapat rapel yang mungkin kita meninggal. Apakah tidak boleh kita berpikir tentang masa depan? Siapa yang melarang? Harus. Islam itu mengajarkan selalu berpikir jauh ke depan. Kita berpikir tentang kubur, kubur belum ada, tapi kita udah mikir keadaan kubur. Kita berpikir tentang yaumal hisab, itu belum kita jalani, kita harus ngitung. Kita harus berpikir tentang akhirat. Oh, kita nggak lihat, tapi harus hitung. Kita harus berhitung. Tapi semua perhitungan kita harus membuat kita jadi dekat dengan Allah itu kuncinya. ada lagi yang lebih penting Selain dekat dengan Allah yang maha dekat Ya kan? Siapa yang tahu bakat kita? Kenapa sih berat amat untuk menjawab Siapa yang tahu bakat kita? Ya pasti yang menciptakannya Kita jadi juga gak ngerti nih Kenapa jadi pinter ngomong Coba kalau dibuat cadel kan repot ya tapi Allah buat tidak semua orang ceramah kalau semua orang ceramah siapa yang dengar di sini ya Allah tahu bakat karakter kita manfaatkan untuk mendekat ke Allah yang punya suara bagus tidak semuanya suaranya bagus kalau suara <laughs> bagus orang enggak ada yang pas didengar teh nyel sini tuh ya rada-rada gimana kan dia sering menyumbangkan lagu gitu ya lagu bagus jadi sarah rumbang udah jangan memaksakan diri itu bukan wilayahnya ya der oh waduh yang dengar tuh gemes tuh dia saja yang bahagia sendiri kita harus mengukur diri oh mungkin bukan jatah saya jadi muadzin tapi mungkin banyak hal yang tidak terdengar oleh orang banyak, tapi kedudukannya jadi tinggi di sisi Allah. Ngegosek WC, tidak ada yang lihat. Tapi orang masuk ke WC, aduh senang ini WC-nya bersih. Tidak tahu siapa yang ngegoseknya. Itu bisa melesat tuh di sisi Allah kedudukannya. Dibanding azan, ria. Bagaimana yang suaranya bagus? Yaitu ujian, jadikan kendaraan seperti Al-Quran siapa tuh Syekh uh, eh, favoritannya pokoknya ada ya <laughs> Mishari Al-Fahsi coba saudara download aduh itu di antara yang banyak yang Allah cipta Masya Allah suara menihalimpu tapi ada juga yang suaranya bagus, marang ngaco lagunya teh. Ah, kita mau pilih suara bagus jadi kendaraan mendekat ke Allah, ya kan? Tidak semua di sini diberi ilmu agama banyak. Jadikan ilmu agama bukan untuk nyari dunia, kendaraan mendekat ke Allah. Tadi ada rapat dengan MKTV. MKTV itu milik Allah. Jadikan kendaraan untuk menjadi bekal pulang mendekat ke Allah. Bagaimana nanti kita perlu bayar satelit 2 miliar? Ah, gampang oleh Allah. TV ngaco juga oleh Allah dikasih rezekinya. Tapi kenapa TV Islam seret? Mungkin kita baru ngaku-ngaku TV Islam, label Islam, tapi niatnya belum islami mengelolanya belum islami itu mah bukan TV Islam dagang Islam jadi harus periksa dulu nanti pada waktunya Allah mau nolong ada jalannya mungkin ada setelitnya sar ke sini MKTV dulu bisa dilihat di Asia Pasifik tapi dah Allah tahu dulu kita niatnya belum bagus, caranya belum bagus, hmm, lah. Bobok belur ya, wah, hidup eh mati mau, hidup segan. Tapi dengan izin Allah sekarang mulai kemarin ada yang ngasih kamera, alhamdulillah tuh sekarang lagi dipakai ya. Ada lagi yang bisa memperbaiki tayangannya jadi ada aja jalannya dari mana gitu alhamdulillah ada lagi bapak-bapak ujung-ujung nah itu 150 juta <laughs> ya, alhamdulillah Allah mah gitu dah Allah yang menggerakkan mau pinjam susah malah dikasih Allah yang menggerakkan ada yang punya semuanya makanya gunakan untuk takarub ke Allah udah gitu aja kerjaan kita mah pakai Mister Z tadi semua karunia gunakan untuk takarub ke Allah. Perkara urusan kita itu mah jaminan Allah. Keperluan kita tahu apa kita dengan keperluan kita dari lu juga nggak ngerti. Tapi cukup kan? Coba saudara tahu bahwa sekeliling kita ini banyak virus, banyak bakteri, banyak kuman, gimana kita mengatasinya? Repot, udah nggak kelihatan, tapi Allah sudah menyiapkan sistem perlindungan kita. Ya, diurus tanpa kita tahu. Makanya jangan risau dengan janji dan jaminan Allah. Bukan itu yang harus jadi fokus pikiran kita. Fokus kita adalah bagaimana kendaraan ini serius digunakan mendekat kepada Allah. Titik. Periksa kendaraan apa aja. Tubuh, ilmu, harta, kedudukan, pangkat, jabatan, perusahaan, apapun pikiran kita satu. Ini harus jadi kendaraan saya. Makin banyak fasilitas, makin bagus. Setuju? Dah. Enggak usah risau tentang janji jaminan Allah. Pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya dia Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya Pasti ada Ini Allah maha mendengar Nah demikianlah hadirin sekalian Sudah lama kita tidak jumpa Cukup? Nah ini suka tidak jelas gini tuh gimana maksudnya hadirin Kalau dilamar diam itu iya artinya sudah ditanya diam harus punya ngambil keputusan Baiklah insyaallah kita akan jumpa lagi untuk silaturahmi bulanannya tanggal 9 ya. Saya mohon maaf sebulan hampir sebulan sekali berangkat ke tanah suci karena memang um, saya sangat memerlukan suasana di sana di samping ada tugas-tugas lain di sana uh, penting untuk meminta terus tuntunan dari Allah. Saudara tahu doa favorit ya surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina <laughs> dunia sana salah. Kalau kira-kira belum tahu nggak usah memaksakan diri ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rosyada. Ini permintaan agar Allah mengaruniakan limpahan rahmatnya. Ih penting sekali. Karena orang gak bisa masuk ke surga dengan amal. Tapi dengan rahmat Allah. Dan tuntunan di dalam menghadapi persoalan sehingga jalan keluarnya itu sempurna. Dan kita harus paham ya bahwa kesempurnaan tuntunan dari Allah itu sempurna gitu bukan hanya kelihatan harus kelihatan jelek sekarang nah seperti Nabi Ibrahim disuruh menyembeli anaknya ini kan aneh anak yang dinanti-nanti harus disembeli tapi kan tidak pernah terjadi kezoliman malah jadi ritual yang bermakna itu Siti Hajar ditinggalkan dengan Nabi Ismail di tempat yang gersang di Mekah. Sepertinya ini aneh. Tapi hasilnya ketahuan hikmahnya. Ternyata ini jadi ritual haji yang penuh manfaat bagi umat. Jadi kalau kita minta petunjuk Allah, tidak tidak harus selalu ceng, cocok semua. Tidak. Misalkan ingin sembuh, malah nggak sembuh-sembuh. Aduh ya Allah. Tapi aneh Selama kita belum sembuh, pada kita minta sembuh. Teman yang sebelah udah pada sembuh, tinggal kita rada awet demam berdarahnya. Kenapa ini? Padahal saya paling kuat doanya, paling banyak tobatnya. Tapi aneh, selama di rumah sakit terbuka mata hati, bisa melihat banyak ilmu. Bisa melihat kasih sayang orang tua, bisa melihat anak yang berbakti, bisa melihat wah oh, banyak. Dan anehnya badan sakit tapi hati enggak sakit. Tenang, mantap. Ah, ini ciri ini Apa sih artinya badan sakit dibanding dengan marifat Kalau udah yakin ke Allah mah nggak bisa ada bandingannya. Bisnis, hantem we, <laughs> ditipu. <laughs> Ya kuno Dagang ketipu. <laughs> Tapi anehnya tiap perlu ada perlu anak sekolah ada perlu berobat ada perlu ke Mekah ada tapi dari perusahaan memang gitu jadi pas perlu teh ayah <laughs> tapi kenapa oh iya Allah ngasih tahu bahwa ternyata jaminan dari Allah itu tidak harus datang dari perhitungan kita aja Allah maha sempurna menjamin hambanya kita tahu apa tentang rezeki kita ya kan Halo? Di perut aja dulu otak belum jadi udah ada rezekinya. Waktu bayi aja kita nggak ngerti apapun beres rezekinya. Kalau setiap rezeki harus kita perhitungkan, hari bayi bisa ngitung dari mana? Jarinya aja belum komplit ya. Setuju? Ya? Ayo. Nah, mudah-mudahan kita punya konsep yang jelas sekarang dalam hidup. Yang penting dalam hidup ini adalah dekat dengan Allah dan gunakan semua potensi yang ada untuk takarub ke Allah, syariatnya manfaat untuk hamba Allah lainnya. Jadi harus peka kita melihat apapun peka-peka. Karena tiap kesempatan itu tidak ada yang sia-sia. Lihat sampah. <sighs> Ya Allah. kotak takdirkan melihat. Nah, ini kulit pisang kalau keinjak orang bisa terpelanting, bisa korban jiwa ya gak? Bagaimana kalau yang menginjaknya seorang ibu bawa anak kembar tiga? Wah, oh, jangan terlalu dramatis adanya sudah pungut aja beres lah. Setiap ada kesempatan membantu, bantu yang proporsional tapi ya sing ikhlas, jangan ngarep-ngarep apapun. Kalau udah berbuat baik, lakukan lupakan ah, mudah-mudahan mudah-mudahan akhlak kita jadi baik nanti gimana kalau orang-orang wah kamu sekarang akhlak jadi baik hati-hati sebetulnya saya itu udah baik cuman kamu yang belum tahu ini ujub namanya nggak ada urusan kita dengan pujian orang iya kalau toh nanti Allah menguji kita ada yang memuji, ah ingat. Kalau kita dipuji orang, ingat apa yang Allah ketahui tentang diri kita. Ah, nggak adalah. Woi, kamu ini orangnya soleh. Ah, Allah tahu sholat nggak husu, pikiran kotor, mata nggak terjaga. Tapi kita tidak perlu tidak. Saya bukan soleh saya Asep misalkan <laughs> kalau itu masih proporsional <laughs> maaf Kang Asep ya tidak usah kita acting ya ah saya sih orang bodoh saya sih orang fakir ilmu nanti itu juga bisa sarana ujub ya eh kamu ini sekarang jadi makin baik alhamdulillah alhamdulillah dah cukup makin ringkas Alhamdulillahirrabbilalamin Semuanya hanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong kepada orang yang Dia pilih, Dia kehendaki dan alhamdulillah Allah memilih saya menjadi orang yang uh, cekap cekap cekap ya. Itu udah acting lagi. <laughs> Berarti kita gagal dipuji. Aman ah, mah terobah, robah-robah <laughs> Batun mama masantren teh robah, maneh mah terobah. <laughs> Itu juga Allah yang menggerakkan. Maneh we teu boga ralasaan jangan hadirin jangan ya. Ya udah enggak usah memaksakan diri. Kata siapa enggak robah? Kamu tata nilainya yang rendah. Emangnya kamu nungguin saya siang dan malam? enggak usah gitu. Ah, kamu belum robah juga. Ah, ya insyaallah mudah-mudahan. Nah, cukup kalau yang tahu kita robah atau enggak ya kan? Mungkin Allah menggerakkan orang menghina supaya kita nggak sombong. Lalah, nggak ada urusan dengan mulut orang lain. Urusan kita ini Allah nerima atau tidak. Allah menyaksikan kita. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Malaikat selalu ikut kita. Pernahkah ada satu patah kata yang tidak didengar oleh Allah? Allah tahu kebohongan kita. Allah tahu kemunafikan kita. Bahayakah dihina orang? Tidak. Yang bahaya itu kalau Allah sudah menghinakan kita. Apakah kita jadi mulia dengan dipuji orang? Tidak juga. Yang pasti mulia itu dipuji Allah. Perlukah kita jadi orang terkenal? di kalangan manusia mau apa yang perlu mah Allah ridho aja kalau toh memang garis kita harus dibuat terkenal ya Allah aja yang ngatur yang penting Allah ridho ya tapi kalau terkenal jadi membuat Allah nggak ridho ke kita mau apa mau apa dipuji orang tapi nggak disukai pencipta kita mau apa hidup seperti itu hmm, gak ada apa-apanya perlukah kita jadi orang kaya Oh. Kenapa jadi dia begini? Gini ah, sebetulnya saya perlu ridho Allah. Tapi bisa nggak ah, sambil kaya ya, <laughs> nah? ah, saudara, walaupun nggak diomongkan auranya terbaca gitu lah. Nah, beginilah. Kita harus ikhtiar, tapi nggak usah mengunci diri dengan jumlah sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan karena yang penting itu bukan banyak tapi cukup kita punya banyak tapi nggak cukup kan repot iya kan coba sepatu banyak tapi nomor dua tiga kan tidak cukup yang penting satu cukup daripada banyak tidak cukup kurang nyambung sebetulnya hadirin tapi dak Allah juga menciptakan gembira, sedih. Allah menciptakan marah, eh, lucu. Itu juga karunia Allah. Dari mana kita mengenal lucu kalau Allah nggak menciptakan itu? Otot ketawa itu kan Allah juga yang ciptakan. Nah, kita nggak bisa menciptakan ketawa. Cuma dipakai kemana lucunya? Mudah-mudahan Allah mengampuni ya atas gurauan-gurauan tadi kalau tidak pada tempatnya. Terima kasih teman-teman. Boleh juga uh, untuk malam Jumat yang akan datang setiap yang hadir ngajak seorang teman kalau mau. Mudah-mudahan kalau yang diajak itu jadi makin dekat dengan Allah saudara juga dapat pahalanya saudara tidak usah ceramah hanya bawa aja ke sini ya tapi pahalanya dapat mau kemana terus si mana mananya memang episodenya sekarang harus begini pasti tidak mungkin seseorang mengambil keputusan sembarangan dan keputusan itu tidak boleh karena ingin disukai orang atau karena takut dimurkai orang semua pengambilan keputusan harus benar-benar karena Allah dan insya Allah karena kalau niatnya karena Allah ke depan akan kita lihat hikmahnya mungkin tidak terlihat sekarang tapi ke depan mudah-mudahan Allah membukakan hikmah yang manfaat tidak harus kita sibuk membela diri, tidak perlu. Yang paling penting Allah Maha tahu. Mungkin ada kalanya perlu, tetapi ada kalanya juga tidak harus dijelaskan. Sepanjang masih dalam koridor ada ada tuntunan, ada hukum yang benar. Hmm. Rumusnya sederhana aja ya. Saudara bisa menilai isi buku ini? Siapa yang bisa mengomentari isi buku ini dengan sekali melihat begini? Ada? Kalau saudara ingin bisa mengomentari buku ini harus bagaimana? Harus membaca selewat? Tidak lembar demi lembar bahkan satu lembar bisa lima kali enam kali direnungkan baru bisa mengomentari buku ini ya kan Bagaimana kalau saudara mengomentari buku ini tanpa membacanya selembar demi selembar? Apa namanya? So tahu, ya kan? Baik atau tidak? Tidak, begitulah. Sebaiknya kalau tidak membaca lembar demi lembar jangan banyak komentar. Paham ya? Masalahnya ini juga nggak paham lagi hadirnya begitu. <laughs> ini teh perumpamaan. Tidak harus semuanya dikomentari kalau belum paham. Kalau mau amalannya cukup dua aja. Satu husnuzon itu perintah Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minazzon. Hai hey, orang yang beriman jauhi prasangka karena sebagian prasangka itu dosa wala tajassasu dan jangan suka serba ingin tahu mengorek-ngorek wala yaktab ba'dukum ba'do dan jangan menggunjing di belakang Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Tentu engkau merasa jijik kepadanya. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Insyaallah ke depan kita akan semoga Allah membuka hikmah yang manfaat ya.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 لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك أمين مجيد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله istighfarlah hadirin Allah Maha tahu apapun yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi kita Allah tahu dosa yang kita sudah tahu itu dosa tapi kita tetap lakukan berulang-ulang dilakukan Allah melihat apapun maksiat kita Allah menyaksikan setiap kita berbuat dosa Allah tahu mas dosa mata kita Allah tahu bagaimana kita mempergunakan telinga ini Allah tahu setiap kebohongan kita Gibah yang keluar dari mulut kita kalau tahu fitnah yang tersebar yang asalnya dari mulut kita Allah tahu persis maksiatnya tubuh kita ini tidak ada yang luput malaikat menyaksikan tidak ada maksiat yang tersembunyi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wa tubu ilaih Istighfarlah hadirin Allah sangat suka kepada yang jujur mau mengakui dosa Allah menjanjikan ampunan yang tiada bertepi bagi sebanyak apapun dosa jika bertobat kalau hamba datang dengan dosa sepenuh bumi banyak ya ombak di lautan Ini saya ampunan Allah lebih besar lagi Astagfirullahaladzim Wa tubu ilaih Ya Allah Ya Ghafur Rahim Ya Arhamar Rahimin Doa yang maha baik Wahai Allah yang maha menatap Ya Sami Ya Bashir Ya Syahid Wahai yang maha menyaksikan Ya Allah Bukankah pertemuan ini terjadi dengan izinmu Engkau yang mengumpulkan kami Engkau pula yang tahu siapa diri kami yang sebenarnya Engkau tahu siapa diri kami yang sungguh-sungguhnya Hanya karena engkau yang menutupi Sehingga kami masih dihargai sebagian makhlukmu Ya Allah Ampunilah kami ya Allah Sebusuk apapun diri-diri kami sekotor apapun tubuh ini Ya Allah ampuni sekelam apapun masa lalu kami sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani Wahai yang maha pengampun Ya Ghafurur Rahim Allahumma Allahumma ja'alna minat tawabin Waja'alna minal mutatahirin Waja'alna min ibadika salih Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut taubatan qoblal maut ya wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut ya Allah Allahumma hawin alaina fi sakratil maut Ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ونعوذ بك من عذاب القبر يا الله ونعوذ بك من فتنة النار يا رب الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك هدى وتقى والعفاف والغنى اللهم نوّر قلوبنا يا الله اللهم نوّر قلوبنا اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّر الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر لنا أمورنا يا الله وحسن مقاصدنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna sigara Doa ya Allah Engkau maha tahu keadaan ibu bapak kami Kami mohon kepadamu Ampuni dan sayangi keduanya ya Allah Berkahi sisa usianya Bersihkan hatinya Sehatkan lahir batin Jadikan husnul khotimah Penghujung ayatnya Lapangkan kubur Ringankan hisab Jadikan ahli sorgamu ya Allah hanya engkau ya Allah yang kuasa menyelamatkan orang tua kami Ya Allah ya Hayu ya Qayyum Ampuni guru-guru kami ya Allah Para ulama yang siang malam Memohon padamu kami selamat Ampuni guru-guru kami ya Allah yang menjadi jalan hidayah taufikmu untuk kami Ya Allah Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al imin minhum wal amwat Ya Allah ampuni sanak saudara kami Ya Allah Keluarga kami Ya Allah Tetangga-tetangga kami Ampuni sahabat-sahabat kami Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, Yang terang-terangan, yang tersembunyi Ampuni kaum muslimin muslimat yang pernah kami zolimi ya Allah Atau saudara kami yang pernah menyakiti kami ya Allah Allahumma ya Karim Allahumma aizal islam al muslimin Allahumma ansur mujahidin Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa Wah yang maha menatap Wahai Allah Maha baik, Maha agung Kabulkan doa kami Ya hayu ya qayyum rahmatikan nastagif Amin Hadirin bagi yang masih ingin doa Doalah masing-masing Allah Maha mendengar. Bukankah doa bisa menjadi jalan takdir berubah Allah merasa malu jika hamba menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan Mintalah hadirin Allah lah penguasa segala-galanya Pemilik segala-galanya Dialah yang maha baik Jangan pernah ragu kepada Allah Dialah penguasa langit dan bumi Ya Allah Ya Mujib Ya Arhamar Rahimin Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Allah berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah Ya Allah Ya Allah berikan kelapangan hati bagi yang sempit Kesembuhan bagi yang penuh penyakit lahir wal batin Ya Syafi Ya Allah kayakan hati kami dengan tawakal padamu Kayakan hati kami dengan kona'ah Ya Allah Kayakan hati kami dengan zuhud Ya Allah limpahi kami ilmu yang manfaat Ya Allah Berikan kelapangan bagi segala urusan yang maslahat Tutup dan jauhkan dari segala yang tidak barokah Ya Allah Bukakan rezekimu yang halal Jauhkan dari yang haram Ya Allah Ya Allah Allah maftah lana hikmataka Unsur alaina rahmataka Ya dal jalani wal ikram Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina Wahai yang maha menatap Jadikan pesantren ini salah satu tempat yang kau suka Ya Allah Tempat kami bisa mengenalmu Tempat kami bisa merasakan indahnya cintamu Tempat kami benar-benar bisa meyakinimu ya Allah Ya Allah Hanya engkau lah penggenggam lahir batin kami Golongkan kami menjadi orang yang istiqomah ya Allah Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah, Rabbana la tuzi kulubana ba'da izhadaitana Wahablana min ladunka rahmat innaka antal wahhab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin ya allah sallallahu Alhamdulillahirabbil alamin hadirin Allah maha dekat maha mendengar maha menyaksikan maha baik mau kemana lagi hidup ini selain ingin dekat dengan Allah Fadkuruni adkurkum Maka zikirlah kepada Allah Niscaya Allah akan selalu ingat Terima kasih hadirin sekalian InsyaAllah ada umur kita jumpa lagi kesempatan yang akan datang Doa akhir majlis Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dipersilakan untuk buat ada